Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat> Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kita melanjutkan kitab tauhid. Bab qaul masya Allah wa syi'ta. Bab uh, mengucapkan masya Allah wa syi'ta atas kehendak Allah dan kehendak engkau maksudnya ingin menjelaskan di sini bahwa e, dilarang mengucapkan masya Allah wasyita atau masya Allah wasyafulan atas e, kehendak Allah dan kehendak si fulan karena e, wau di sini taswiyah menyamakan an Kutailah an yahudiyan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal innakum tusyrikuna taquluna ma syaa Allah wa syi'ta وتقولون والكعبة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت رواه النسائي وصححه bahwa seorang Yahudi datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus mengatakan sesungguhnya kalian ini berbuat syirik kalian mengatakan Masya Allah wa syi'ta atas kehendak Allah dan kehendak kau. Dan kalian mengatakan wal ka'bati demi Ka'bah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin bila mereka ingin bersumpah mengatakan warabil Ka'bati demi Rob Ka'bah dan mengatakan masya Allah summa syi'ta atas kehendak Allah kemudian kehendak engkau di sini eh, orang Yahudi itu kan orang Yahudi kafir dia mengetahui bahwa eh, sumpah dengan selain nama Allah itu adalah syirik dan juga mengatakan masya Allah wasya'a fulan atau was, uh, wasyita itu adalah syirik syirik asgar di sini orang Yahudi orang ketika uh, hasud itu kan kesalahan orang lain walaupun kecil kelihatan kan tapi kesalahan dia yang besar tidak pak tidak kelihatan tapi yang jelas di sini eh, Rasulullah SAW eh, membenarkan apa yang dikatakan oleh orang Yahudi tersebut bahwa memang pernyataan itu adalah termasuk syirik syirik asgar dan di sini eh, bila saja sumpah dengan Ka'bah Ka'bah adalah Baitullah Al-Muazzam yang merupakan kiblat kaum muslimin tidak boleh apa orang sumpah dengan nama Ka'bah apalagi dengan yang selainnya jadi di sini eh, Ka'bah memang kiblat kaum muslimin ketika kaum muslimin sholat menghadap Ka'bah bukan mengibadati Ka'bah tapi eh, mengibadati Allah dengan menghadap eh, kiblat yang Allah perintahkan untuk menghadap yaitu Ka'bah tapi di sini dilarang sumpah dengan nama Ka'bah, tapi diperintahkan dengan nama Rob yang memiliki Ka'bah. Kemudian di sini e, kaitan dengan e, masya Allah wasyita, e, eh, Allah Subhanahu Wa Taala bahwa e, manusia atau si hamba ini memiliki masyiah kehendak. Akan tetapi kehendak si hamba ini tidak ada kecuali bila Allah menghendaki. Jadi kehendak manusia ini atau kehendak makhluk ini tidak berdiri sendiri tapi e, ada kalau Allah menghendakinya. Kalau manusia berkehendak, kalau kita berkehendak tapi kalau Allah tidak menghendaki maka tidak akan terwujud. Kalau Allah menghendaki tapi kita tidak menghendaki pasti terwujud. Makanya kan kita diperintahkan kalau mau melakukan sesuatu, menjanjikan sesuatu, mengatakan insya Allah. Kenapa kita hendak emang e, berniat umumnya kita menziarahi teman kita besok. Tapi kan kita tidak tahu apakah Allah menghendaki atau tidak. Makanya diperintahkan mengatakan apa? Insya Allah. Jadi kehendak manusia ini, masyiah manusia ini e, tergantung kepada masyiah Allah. Makanya Allah mengatakan, liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasyaa'una illa ay yasha'allahu rabbul alamin. Bagi orang yang menghendaki di antara kalian untuk lurus dan kalian tidak menghendaki kecuali bila Allah Rabbul Alamin menghendaki. Jadi kehendak kita itu tergantung apa? Kehendak Allah. Juga firman Allah, "Inna hadhihi tazkirah, faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila." wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Ini wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Kalian tidak berkehendak kecuali kalau Allah menghendaki. Dan di sini uh, ada bantahan kepada orang-orang Qadariyah dan orang-orang Mu'tazilah. Di mana orang Qadariyah dan Mu'tazilah itu mereka menetapkan bahwa si hamba itu memiliki masyia kehendak yang menyelisihi kehendak dan keinginan Allah. Dalam arti mereka menetapkan ada sesuatu yang terjadi pada manusia atau yang dilakukan manusia di luar kehendak Allah. Makanya orang-orang Qadariyah, orang-orang Mu'tazilah ini mereka disebut majus hadil umat majusinya umat ini. Kenapa? Majusi kan menetapkan ada pencipta selain Allah. Nah, orang-orang Qadariyah juga ketika menetapkan bahwa perbuatan manusia itu bukan atas kehendak Allah, berarti mereka menetapkan ada pencipta selain Allah. Bahwa yang kita lakukan ini menurut mereka adalah ciptaan manusia, bukan ciptaan Allah. Berarti ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak Allah. Makanya disebut majus hadil ummah. Adapun ahlus sunnah wal jamaah mereka menetapkan Allah uh, hamba memiliki masyiah, tapi masyiahnya tergantung masyiah Allah. Uh, kekafiran, ketaatan, keimanan itu semua terjadi dengan masyiah Allah. Tapi Allah tidak meridai kekafiran. Jadi kalau masyiah mutlak apa saja itu kan, tapi kalau iroda ada iroda kauniyah, ada iroda syariah. Iroda kauniyah itu sama dengan masyiah, kalau iradah syariah eh, apa syar'iyah itu adalah yang diperintahkan, yang dilarang. Kalau iradah syariah kaitan dengan apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi dan itu tidak mesti terjadi. Kadang terjadi, kadang tidak. Allah kan menginginkan manusia apa? taat, tapi tidak semua manusia taat. Kalau iradah kawaniyah atau masyiah itu pasti terjadi dan tidak ada kaitan dengan ridho dan kecintaan Allah. Yang kekafiran itu iradah kauniyah. Ada adanya orang kafir, adanya orang maksiat itu apa? Atas iradah kauniyah atau masyiat Allah. Itu pasti terjadi karena kaitan dengan masyiat. <clears throat> Kemudian eh, qala al-musannif rahimahullahu taala walahu aidan An Ibn Abbasin anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Masya Allah wa syi'ta." Qala aj'altani lillahi niddan bal masya Allah wahdah. Eh, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, seorang pria datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terus mengatakan, "Masya Allah wa syi'ta." Atas kehendak Allah dan kehendak engkau. Maka Rasulullah mengatakan, apakah kamu menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Tapi katakan, Masya Allah, wahda, atas kehendak Allah saja. Di sini, uh, tadi kalimat Masya Allah wasyita atau Masya Allah wasyafulan termasuk apa? Syirik yang dilarang karena menyamakan. Uh, dan di sini Rasulullah SAW mengarahkan kepada sesuatu yang lebih utama kalau oh, tadi kan boleh apa? Eh, apa namanya? Eh, boleh kan mengatakan masya Allah, Suma, tak boleh. Tapi yang lebih utamanya adalah masya Allah wahdah. Di atas kehendak Allah saja. Dan di sini eh, <clears throat> boleh menggunakan eh, dalil yang kaitan syirik akbar dengan untuk syirik asghar. Di sini apa? aj'altani lillahi dan itu kan Rasul ketika ditanya ayu zambi azam anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka kan syirik akbar ya di sini juga aj'altani lillahi niddan apa syirik akbar digunakan untuk tahzir dari syirik asghar boleh itu kan jadi dalil yang kaitan dengan syirik akbar digunakan untuk syirik asghar itu boleh dalil yang digunakan untuk tawali boleh digunakan untuk mualah itu banyak dalam Al-Quran juga dalam Al-Hadis. Kemudian Musanib rahimahullah taala mengatakan wali Ibnu Majah an Tufail akhi Aisyah tali ummiha qala ra'aitu ka'anni ataitu ala nafari minal yahudi qultu innakum la antumul qaumu laula annakum taquluna Uzairun ibnullah qalu wa antum la antumul qaumu laula annakum taquluna ma syaa Allah wa syaa Muhammad ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن مر... المسيح ابن الله قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل أخبرت بها أحدا قلت نعم قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا akhbara biha man akhbara minkum wa innakum qultum kalimatan kana yamna'uni kaza wa kaza an anhakum anha fala taqulu ma syaa Allah wa syaa Muhammadun walakin qulu ma syaa Allah wahda Uh, eh, Ibnu Majah meriwayatkan dari At-Tufail saudaranya Aisyah, saudara seibu Aisyah radhiyallahu taala anha. Qala berkata, saya mimpi seolah saya mendatangi sekelompok orang Yahudi. itu saya mengatakan kepada mereka, sesungguhnya kalian adalah orang-orang itu. Maksudnya kalian adalah orang-orang utama. Seandainya kalian tidak mengatakan Uzair adalah putra Allah. Terus orang-orang Yahudi itu mengatakan, dan kalian adalah orang sebenarnya kalian adalah orang-orang utama seandainya kalian tidak mengatakan Masya Allah wa Muhammad. Kemudian saya melewati sekelompok orang Nasrani, kemudian saya mengatakan sesungguhnya kalian adalah orang-orang itu, orang-orang utama itu. Seandainya kalian tidak mengatakan Al-Masih putra Allah. Mereka mengatakan dan kalian adalah orang-orang itu yang utama. Seandainya kalian tidak mengatakan e, atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Kemudian tatkala pagi-paginya saya mengabarkan hal itu kepada orang-orang yang saya kabarkan kemudian saya mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian saya mengabarkan kepada beliau maka beliau berkata apa kamu telah mengabarkan hal itu kepada seorang saya mengatakan iya kemudian beliau mengatakan e, apa e, ia berkata beliau memuji Allah menyanjungnya kemudian mengatakan amma ba'du asunya Tufel telah mimpi melihat e, telah mimpi yang dia kabarkan isinya kepada orang yang dia eh, kabarkan di antara kalian. Dan sesungguhnya kalian telah mengucapkan suatu ucapan yang mana menghalangi saya dari melarang kalian itu ini dan itu. Melarang saya dari melarangnya apa menghalangi saya dari melarang kalian dari mengucapkannya ini dan itu. Maka jangan kalian mengatakan Masya Allah wa Muhammad. Tapi katakan Masya Allah wahda. Di sini. Uh, mimpi itu kan novel eh, apa tupel mimpi melewati orang-orang Yahudi terus mengatakan kalian sebenarnya orang-orang utama kalau tidak mengatakan ini dan itu terus orang Yahudi menimpa justru kalianlah orang utama kalau tidak mengatakan masya Allah wasa Muhammad terus hal itu juga terhadap orang Nasrani nah di sini artinya eh, orang-orang mereka itu orang-orang Yahudi orang Nasrani tahu itu apa syirik asgor itu kan uh, jadi maksudnya mereka uh, tahu kesalahan orang lain tapi tidak apa meraba kesalahan sendiri tapi yang jelas di sini uh, Tufel mengabarkan hal itu kepada Rasulullah kepada orang-orang terus mengabarkan kepada Rasulullah SAW kemudian Rasul menjelaskan bahwa tidak ada yang melarang menghalangi saya dari meng, me, apa melarang kalian dari ucapan itu masya Allah wasya Muhammad kecuali ini da, itu dalam satu red karena rasa malu rasa malu kemudian kalau orang bertanya bukankah rasa malu tidak boleh menjadi penghalang dalam menyampaikan apa ajaran di sini e, rasa malu yang dimaksud di sini adalah malu dari melarang sesuatu yang belum Allah larang. Belum turun wahyu memerintahkan melarang untuk melarang mengucapkan itu. Belum turun wahyu. Jadi eh, Rasulullah malu melarang sahabat dari mengucapkan sesuatu yang belum turun wahyu yang memerintahkan untuk melarangnya. Itu maksud beliau malu itu. Bukan sudah ada perintah terus sudah tidak melarangnya karena malu bukan, tapi belum ada larangan. Nah, ketika sudah ketika pas mimpi ini kisah mimpi ini langsung turun wahyu yang melarang. Jadi eh, ini mimpi ini sebab munculnya aturannya eh, wahyu yang melarang maka saat itu juga Rasul melarangnya. Itu seperti tentang e, perintah untuk e, apa e, mencari Lailatul Qadar pada tujuh hari terakhir kan. Itu kan asalnya mimpi ya. Karena e, sebelumnya Rasul memerintahkan sahabat apa? Ya, kapan saja kan? Apa eh, sepuluh terakhir kan? Tapi setelah e, ada mimpi kan Ibnu Umar mengatakan e, apa e, para para sahabat mimpinya apa sama Lailatul Qadar itu apa? sepuluh uh, 7 terakhir. Maka Rasul mengatakan ini ara yakum qad watu atis sabil awakhiri. Saya melihat mimpi kalian itu sama berbarengan. Bahwa melihat Qadar pada tujuh terakhir. Maka faman kana mutaharriyaha falyataharraha fi sabil awakhiri Barang siapa mencarinya, dapat cari pada tujuh terakhir. Di sini kan sebelumnya Rasul tidak merintahkan cari tujuh terakhir kan, tapi merintahkan apa? Sepuluh malam terakhir. Tapi ketika mimpi-mimpi ini banyak, akhirnya turun wahyu yang beritahukan bahwa kalau mencarinya cari tujuh apa eh, tujuh hari terakhir itu. Jadi maksudnya di sini kaitan dengan hadis ini bahwa yang menyebabkan beliau tidak belum melarang karena rasa malu karena belum turun wahyu yang memerintahkan untuk melarang hal hal itu. Dan di sini perintah untuk mengatakan masya Allah wahdah saja. Jadi lebih utamanya adalah masya Allah wahdah. Walaupun masya Allah summa syaita itu boleh, tapi yang lebih utama adalah masya Allah wahda. Terus juga di sini mimpi adalah uh, dalam hadis ar-ru'ya as-salihah juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi yang salih itu adalah uh, seb, apa, satu bagian dari 46 bagian dari kenabian. Dan dalam ayat yang lain dari uh, satu bagian dari 70 bagian kenabian ada juga eh, dari apa eh, puluh 45 bagian sehingga kan ada yang menafsirkan bahwa karena kenabian Rasulullah adalah kan 23 tahun sedangkan mimpi Rasul selama enam bulan itu mimpi apa ru'ya solihah yang enam bulan berapa setengah tahun kan ya setengah tahun kalau 24 apa 23 tahun kalau dibagi dua 46 kan nah, terus mereka menafsirkan bahwa ini menceritakan tentang apa yang telah terjadi pada wahyu Rasulullah adalah mimpi selama enam bulan sehingga mimpi yang ini adalah e, eh, sebagai satu bagian dari 46 eh, bagian kenabian tapi pendapat ini di, dibantah oleh sebagian ulama karena dalam teks hadis yang lain disebutkan 45 bag, apa bagian kenabian. Tag yang lain 70 apa e, bagian e, kenabian. Jadi bukan menceritakan tentang apa yang terjadi pada Rasulullah, tapi apa yang terjadi dan apa yang akan datang. Dan oh. itu e, bagian ini tergantung keadaan e, korinah-korinah mimpinya dan juga keadaan orang yang yang mimpinya. Sehingga dia mengatakan bahwa kalau orang soleh yang mimpinya berarti itu bagian dari 46 bagian. Kalau orang fasik yang mimpinya adalah 70 eh, satu bagian dari 70 bagian itu. Uh, Mas dalam bab ini pertama ma'rifatul yahud ma'rifatul yahudi al asghar. Orang Yahudi mengetahui syirik asghar. Kemudian fahmul insan idza kana lahu hawa. Orang itu eh, bisa paham kalau punya hawa nafsu. Orang Yahudi kan tahu bahwa yang tidak kau ucapkan kaum muslimin adalah syirik asgar. Cuma karena dia ingin mengkritiki. Orang kalau ingin apa punya hawa nafsu, ingin mengkritik orang, tahu aja apa kesalahan orang tersebut. Kemudian ucapan Rasulullah aja'altani lillahi dan terhadap orang yang mengatakan masya Allah wasya Muhammad atau wasya wasyi'ta maka bagaimana dengan fakai kola mali maliman aluzu bihi siwaka? Dengan bait burdah, ya, kita burdah yang mengatakan tidak ada tempat perlindungan kecuali engkau. Ketika terjadi bencana. Itu kan syirik akbar kalau itu. Kemudian anna hadza laysa asyirkil akbar liqaulihi yamna'uni kaza wa kaza. Bahwa mengatakan masya Allah wa itu bukan termasuk syirik akbar. Kenapa? Karena Rasul mengatakan eh, apa menghalangi saya dari melarangnya ini dan itu. Seandainya syirik akbar tentu sudah dilarang dari dipahami langsung dari makna la ilaha illallah. Tapi tatkala butuh larangan tersendiri, berarti ini termasuk hal yang khafi yang butuh hujah tersendiri. Berarti bukan syirik akbar. Kemudian anna ru'ya as-salihah min aqsamil wahyi bahwa mimpi yang baik itu termasuk bagian dari wahyu annaha qad takunu sababan lisyar'i ba'dil ahkam bahwa ia kadang bisa menjadi sebab e, disyariatkan sebagian hukum seperti tadi kaitan dengan larangan ini kemudian kaitan dengan tahari tujuh terakhir bulan Ramadan untuk mencari Lailatul Qadar juga kaitan dengan azan kan azan dari mimpi juga kan iqamah dari mimpi Abdullah ibnu Said ibnu Abdurrabbi kita cukupkan. Wassalamualaikum wa ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.